والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد اخوتي في الله رحمني ورحمكم الله lanjutkan kajian كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن بن حسن الشيخ رحمهم الله masih pada bab allah ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun terkait ayat yang beliau bawakan laisa laka minal amri syai' au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun laisa laka lam dalam laka imma itu lamul milkiyah kepemilikan atau itu lamul istihqaq keberhakan berhak artinya laisa laka minal amri syai' wa engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam La tamliku syai'in min amril ibad. La tamlik. Kamu tidak memiliki. Bukan kepemilikanmu. Bukan kekuasaanmu. Urusan manusia ini. Atau la tastahiqquh. Engkau tidak berhak untuk mengurusi manusia ini semua. Tidak berhak karena datmu, karena engkau sebagai engkau. Artinya yang berhak pada engkau berhak terkait urusan manusia ini selama itu dengan perintah Allah. Dengan syariatnya. Dengan izin Allah. Oleh sebab itu diagungkan Rasulullah SAW dicintai itu cabang dari cinta kita kepada Allah, dari pengagungan kita kepada Allah. Selain itu tidak ada yang Rasul berhak dapati. Tidak ada yang beliau miliki, tidak ada yang berhak pada beliau kecuali seizin yang Allah taala syariatkan kepada beliau SAW Laisalah laka amri syaih, kalau seandainya saja Rasul lahu minal amri syai' yamlik minal amr yastahiq bin al-amr syai' kalau beliau punya memiliki menguasai atau berhak tentu akan membela dirinya sendiri dan para sahabatnya di perang Uhud sehingga tidak akan terluka, tidak akan berdarah Begitu pula para sahabatnya tidak akan terbunuh, tapi seperti maklum adanya terjadi apa yang terjadi di perang Uhud menjelaskan kepada kita ayat ini. Laisalah kami minal amri syai. Urusan manusia hamba-hambaku. Kata Allah bukan kepemilikanmu, bukan hakmu sama sekali. Maka wajhul istishhad pendalilan dengan ayat ini yang beliau maukan al-muallif rahimahullah bahwa penafian ini Allah tujukan kepada Rasulullah sallam laisa laka anta ya Muhammad sallam minal amri syaih sementara maklum adanya beliau adalah sayyidu waladi Adam Sayyidul Mursalin alaihi salatu wassalam. Orang termulia dari anak cucu Adam semuanya. Itu pun Allah nafikan kalau beliau berhak. Kalau beliau memiliki urusan manusia ini. ghairuhu min babi aula hada syahid. Maka selain Rasul lebih-lebih lagi tidak memiliki tidak berkuasa, tidak berhak. Bukan urusan mereka. Mau apa yang terjadi pada mereka, Allah rahmati, Allah azab, Allah ini, Allah yang berhak. Hanya Allah yang kuasa. Selain Allah tidak ada yang menguasai atau berhak mengatur sama sekali mimbabi aula terlebih-lebih selain Rasulullah SAW dari para wali kah dari orang soleh kah siapapun itu kalau Rasul sudah dinafikan Maman dunahu Membabi aula yang di bawah Rasul tentunya semuanya Terlebih-lebih lagi ternafikan demikian bahwa malakutullah kekuasaan Allah ya hanya Allah yang berhak mengatur dan menentukan malakuti dalam kekuasaannya kemudian muallif membawakan ayat atau hadis Ibnu Umar ya. وفيه عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر Beliau dengar Rasulullah kalau angkat kepala dari ruku di rakaat akhirnya dari sholat fajar. Allahumma al'an fulanan wa fulana. Beliau ucapkan, Ya Allah laknati fulan dan fulan disebut namanya satu persatu di rakaat terakhir dari sholat fajar. Ba'da mayakul sami Allahu liman hamidah setelah beliau membaca doa itidal sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Fa'anzalallah maka Allah turunkan ayat ini. Laisa minal amri syai'un Wa fi riwayatin yad'u ala Sofwan ibni Umayyah. Di riwayat dijelaskan bahwa yang Rasul laknati tadi yang didoakan jelek oleh Rasul gembong-gembong Quraisy yang keterlaluan permusuhannya kepada dakwah luar biasa. Sofwan bin Umayyah, Suhail ibnu Amr, dan Harith ibnu Hisham dan nggak kuat Rasulullah SAW artinya begitu keterlaluannya mereka maka Rasul laknati dan doa kepada Allah lan Sufwan ibn Umayyah Allahumma malan Suhail ibn Amr Allahumma malan Harith bin Hisham zalat laisa laka minal amri syait turun ayat ini laisa laka minal amr syait bukan urusanmu Qauluhu wa fihi ay fi sahihil Bukhari. Wa fihi perkataan muallif itu di Bukhari maksudnya. Warwahun Nasa'i dan Bukhari juga Nasa'i diwayatkan. Qauluhu an Ibni Umar huwa Abdullah bin Umar bin Khattab sahabiyun jalil syahida Rasulullah sallam lahu salah. Rasul bersaksi kalau beliau itu saleh bin Umar. Mata sana sab'in fi akhiriha. Wafat tahun 73 ya di akhir-akhir tahun. Au awal allati taliha atau di tahun berikutnya di awal tahun berikutnya tahun 74 jadi ya Qalu anna usami'a Rasulullah hadzal qunut ala haula ba'da ma syujja wa qusirat Rabaiyatuhu yawma Uhud. Laknat ini doa ini Rasul ucapkan setelah beliau terluka dan patah, pecah. Gigi Rasul Zalam telah lalu. setelah itu Rasul doakan beberapa tokoh Quraisy ini. Kalau Allahumma al'an fulanun wa fulanan qala Abu Sa'adat aslul la'an at-tard wal ib'ad min Allah. Kata Abu Sa'adat asal kata laknat pengusiran dan dijauhkan orang itu dari Allah. Wa minal khalq asab buat doa, tapi kalau itu dari manusia, artinya itu celaan, dan doa kejelekan karena nggak mungkin manusia menjauhkan seseorang dari rahmatnya mengusir orang dari rahmatnya lah tapi yang dimaksud dia celah dan dia doakan kejelekan moga fulan itu modern Kemudahan dia itu celaka ini laknat dalam artian kalau dari manusia Kata kadama kalamu syekhul islam qauluhu fulanan wa fulanan yakni Sofwan ibn Umayyah wa Sahal Suhail ibn Amr wal Harith ibn Hisham kama bayyanahu fi riwayatil atiyah Qauluhu uh, wa fihi jawazu du'a 'alal musyrikin bi a'yanihim fi shalah wa anna dhalika la yadhurru shalah. Hadis disebutkan oleh ulama menunjukkan boleh menyebut tokoh-tokoh musyrikin dalam sholat itu akan kejelekan. Dan itu tidak memadaratkan sholat. Karena Rasul ditegur terkait perkara ini, bukan sholatnya. sholatnya nggak dikatakan batal. Dan tidak ada penyebutan beliau mengulangi sholatnya karena itu. Sholatnya sah. Menunjukkan boleh. Qauluhu ba'dama yaqul sami'allahu liman hamidah Qala Abu Sa'adat ay ajaba hamdahu wa taqabbalahu arti dari sami Allah, Allah mendengar. Liman hamidah orang yang memujinya artinya Allah kabulkan. Allah terima. Allah ijabah. Orang-orang yang memujinya, yani yang di dalam sholat si musalli ini. Qala Suhaili maf'ulu sami' mahduf. Maf'ulnya mahdhuf kata Suhaili. Lianna sama' muta'alik bil aqwal wal aswat. Karena sama' keterkaitannya dengan suara atau perkataan. Duna ghairiha yang lain yang nggak disebut sami'ah. Yang nggak cocok misalnya mendengar sujudnya, mendengar rukuknya. Mendengar itu suara atau perkataan falam tu'zin bimakna zaid maka lam liman hamidahu ini mengisyaratkan ada makna lebih yang diinginkan wa huwa al istijabah lis sama yaitu mana istijabah bagi yang mendengar Fajtama afil kalima ijaz wa dilalat ala zaid wa huwal istijabah liman hamidahu. Maka terkumpul dalam kam, kalimat ini ijaz ringkas juga sudah ter diisyaratkan dengan itu ada tambahan makna yaitu istijabah. Qala Ibnul Qayyim ma ma'nahu uddiya sami Allah liman hamida billam sengaja ditakdiahkan kata Ibnul Qayyim dengan lam Artinya tidak dikatakan sami Allah man hamidahu. Tapi liman hamidahu mutadhammina makna ista'jabalahu, wala hadza hunak wa innama huwa mudhamman maka kalau Ibnu Qayyim beda dengan Suhaili Ibnu Qayyim mengatakan makna lam di situ istijabah ista'jabalahu. maka nggak ada mahdub sebetulnya nggak ada yang dibuang cuman ini mudhamman sudah terkandung di dalamnya. Karena ringkas tadi, maka makna istijabah ini sudah terkandung di dalamnya. Sudah terbawa makna itu di dalam kata ini. Qauluhu Rabbana walakal hamdu Fi ba'di riwayatil Bukhari bi isqatil waw. Di beberapa riwayat Bukhari tanpa waw. Rabbana lakal hamdu. Qalab nudaki kil'id ka'anna isbataha dalun ala makna zaid. Dengan waw walakal hamdu kata beliau menunjukkan makna yang lebih kalau itu tanpa waw li'annahu yakunu takdir rabbana istajib walakal hamdu fayashtamil ala makna doa wa makna al-khabar maka dia bermakna doa sekaligus khabar Doanya mana? Doanya Rabbana. Artinya Rabbana Allahumma stajib ya Rabbana. Ya Allah terimalah. Kabulkanlah. Walakal hamdu ini khobarnya. Terimalah karena bagimu segala pujian ya Allah. Kabulkan karena bagimu segala ujian. Qala Syekhul Islam Walhamdu diddudzam Hamid Beranonim dengan Zam Celaan Walhamdu yakunu ala mahasinil mahmud. Hamad itu terkait kebaikan-kebaikan mahmud yang dipuji. Ma'al mahabbatillah dibarengi dengan kecintaan kepadanya. Kama anadzam yakunu ala masawihi ma'al bughdillah. Sebagaimana dzam itu celaan kepada kejelekan-kejelekan madmum orang yang dicela plus dibarengi dengan kebencian kepada dirinya dendam maka Hamad pun menyebutkan pujian-pujian kepadanya kebaikan-kebaikannya dibarengi dengan cinta dan pengagungan kepada yang dipuji. Wakada kala Ibnu Qayyim. Itu pula kata Ibnu Qayyim. Sama. Wa farraqa bainahu wa bainal madah. Ibnu Qayyim bedakan juga antara mad, hamad dengan madah di anal ikhbar an mahasin al ghaib imma ayakuna ikhbaron mujarradan an hubbin wa irada aw yakuna makrunan aw yakunu makrunan bi hubbihi wa iradatihi kalau orang menyebutkan kebaikan-kebaikan yang lain selain dirinya Ima itu sebatas pengabaran, dia sampaikan kebaikannya, kebaikannya begini, begini, begini. Tapi sama sekali di hatinya tidak ada cinta, pengagungan kepadanya. Pun kan banyak yang semacam ini. Berapa orang kepada para penguasa, para pemimpin, wala ada cinta secuil dalam hatinya tazallufan dia ingin karir pangkatnya naik atau kucuran dana harta dan yang semisalnya Baiklah nggak ada cintanya sama sekali benci mungkin dia bahkan nggak seneng terus karena butuh untuk karir dia atau harta bendanya dia puji-puji oh, bapak begini wah, wah, wah kebaikan-kebaikannya, jasa-jasanya, kelebihan-kelebihan yang sebut-sebut. Hadam madah. Madah. Tetapi kalau dibarengi dengan cinta, betul pengagungan, pemuliaan kepadanya dari hatinya, itu hamad. itu Ibn Qayyim sebutkan. Fa al awal fahuwal madah wa al-thani fahuwal hamad. Falhamdu ikhbarun an mahasinil mahmud ma'ahubbihi wa ijlalihi wa ta'zimi. Amat pengabaran tentang kebaikan-kebaikan yang dipuji dengan mencintainya, mengagungkannya. Walihada kana khobaran yatadhammanul insya' bi khilafil madah fa innahu khobarun mujarrad <clears throat> Maka lakal hamdu ini berita pengabaran tapi terkandung di dalamnya insya pengabaran sekaligus doa kepada yang dipuji harapan kepadanya beda dengan madah sebatas pujian saja Falqail idza qala alhamdulillah kamu kalau ucapkan alhamdulillah au qala rabbana walakal hamdu tadhammana kalamuhu al khabar an kulli ma yuhmadu alaihi ta'ala ucapanmu alhamdulillah atau rabbana walakal hamdu terkandung padanya semua yang karenanya Allah Ta'ala terpuji karena sifat-sifat kesempurnaannya sifat-sifat keagungannya kebesarannya kenikmatannya dan segala yang bisa dihitung sudah yang Allah berikan pada kita itu terkandung semua dalam kata yang ringkas ini alhamdulillah Bismin jami' muhit mutadhammin likulli fardin min afradil jumlatil muhaqqaqah wal muqaddarah. Dengan kata yang ringkas. Alhamdulillah. Cukup semua itu. Wadhalika yastalzimu ith Zata kulli kamalin yuhmadu alaihi Rabb Ta'ala. Makanya itu terkandung di dalamnya penetapan setiap kesempurnaan yang karenanya Allah terpuji. Segala sifat-sifat kesempurnaannya terpuji karena itu, kamu puji Allah karena itu. Allah Maha Pengampun, diampuni, terpuji. Karena itu, hambanya bertobat ini terima tobatnya jadi terpuji karenanya Alhamdulillah laka ya Rob dia memberi rizki kenikmatan hamjanya Alhamdulillah laka ya Rob dia wah sudah segala macam sudah terangkum dalam kalimat yang sangat simpel Alhamdulillah segala bentuk kesempurnaan dan kebaikan bagi Allah. Walihada la tasluhu hadhihi lafzatu ala hadal wajh. Wala tambagi illa liman hadha sya'nuhu. Wahuwal hamidul majid. Makanya kata Ibnul Qayyim dengan makna seperti ini nggak boleh dan tidak pantas dan tidak benar sama sekali untuk selain Allah. Hanya berhak bagi yang seperti itu urusannya. Terpuji dalam segala sesuatunya. Makanya alhamdu ini berat nilainya. Walhamdu tamlaul mizan. Sebutkan kalimat alhamdulillah, Dikir itu memenuhi timbangan yaumul qiyamah di hadis lain walhamdulillah tamla umma bainas sama'i wal ard alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi wa kalimatani khafifatani fil lisan habibatani indar rahman thaqilatani fil mizan alhamdu subhanallah wa bihamdihi Subhanallah yang Ada hamad di situ. Besar. Dan Allah sangat-sangat cinta. Sangat-sangat senang dengan pujian hambanya ini. Alhamdulillah. Beda. Jelas jauh berbeda orang yang mengucapkan Alhamdulillah dengan paham ini maknanya, <coughs> ketika dia ucapkan Alhamdulillah, semua makna ini terbayang dan hadir di depan benaknya. Kenapa dia ucapkan Alhamdulillah kepada Allah? Pengagungan, cinta, atas kesempurnaan, kebaikan-kebaikan Allah yang tidak bisa terbatas sudah. Mau dari sisi mana kamu hitung? Dia ucapkan Alhamdulillah. Apalagi dia tahu terhid, keutamaan-keutamaannya berat di timbangan cinta ya Allah memenuhi langit bumi dan seterusnya dengan orang yang nggak paham semua ya pasti dia tahu itu dikir baik Alhamdulillah apa Alhamdulillah itu dia nggak tahu menahu jauh berbeda pokoknya. eh Wa fihi tasrih di anal imam yajma' baina tasmi' wa tahmid. Dan ini jelas menunjukkan imam menggabungkan antara tasmi' dan tahmid. Ya dia ucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya dia ucapkan pula Rabbana Walakal hamdu. Sami Allah liman hamida itu doa iktidal. Bangkitnya dari rukuk ke berdiri. Sami Allahu liman hamida. Begitu berdiri. Dia ucapkan Rabbana walakal hamdu. huwa qawlu syafi'i wa Ahmad. Wa khalafa fi dhalika Malik wa Abu Hanifah. فقال يقتصر على سمع الله لمن حمدا إمام menurut Malik dan Abu Hanifah قوله وفي رواية يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام Wadhalika li'annahum ru'usul musyrikin yauma Uhud. Dan mereka ini tokoh terbesar permusuhannya, kedengkiannya kepada Islam dan Muslimin, para sahabat bahkan Rasulullah. Di perang Uhud. Hum wa Abu Sufyan ibnu Harb mereka yang tersebut ini Sofwan, Suhel, Harith ditambah Abu Sufyan Ibn Harb radhiyallahu an waktu itu masih musyrik beliau famastujiba lahu fihim dikabulkan doa Rasulullah bahkan mendapat teguran dari Allah laisa laka minal amri syai' urusan hambaku bukan hakmu bukan wewenang. <clears throat> kamu tidak memiliki sama sekali tidak berkuasa sama sekali terhadap mereka semua Fataba alaihim fa aslamu wa hasuna islamuhum dan itu terbukti Allah berikan taufik kepada mereka sehingga di kemudian hari mereka Islam dan baik Islamnya masya Allah bukan sekedar Islam dan biasa begitu jadi tokoh di dalam keislamannya orang besar dalam keislamannya Abu Sufyan Ma'ruf siapa beliau radhiyallahu taala begitu pula Sofwan ibn Umayyah yang dilaknati tadi Suhail bin Amr, Harith bin Hisham, ini mereka semua Islam setelah Amul Fathi Makkah tahun 8 Hijriah. Kata Hafid dan Hajar rahimahullah mungkin itulah rahasia dan sir kenapa Allah turunkan ayat. Hanya Allah yang tahu. Allah yang tentukan. Dan Allah maha tahu bahwa kelak ini orang akan Islam dan baik dalam Islam ya dan banyak jasanya dalam Islam nanti di kemudian hari. Hanya bukan urusanmu kamu doai mereka laknat, hancurkan mereka, binasakan. Bukan urusanmu. Itu hanya hak Allah Ta'ala. Dan Allah buktikan. Islam Masya Allah mereka ini. Orang yang dulunya luar biasa. Permusuhannya kepada dakwah, kepada Rasulullah SAW. Berubah total menjadi orang-orang yang baik dan menjadi para sahabat yang besar sahamnya atau andil yang mereka berikan kepada dakwah atau kepada agama ini. Maka ini ibroh ibrah agar orang itu menjaga lisannya tidak melepas tali pengekang lisannya terutama kepada usop orang-orang yang bermaksiat atau memusuhi yang hal dengan dia eh, mungkin karena bawaan emosi karena bawaan ghirah kecemburuan terhadap alhak terhadap dakwah anak nggak kuat misalnya orang kadang lepas kontrol dan kekang lisannya bulan waduh kalau bulan ini iblis memang malun memang ini orang malun luar biasa nggak kuat orang kadang ngelihat tingkah polanya statement-statementnya, tulisan-tulisannya. Kadang orang nggak kuat lisannya akhirnya lepas. Ibrok dalam ayat itu. Nah, tadi bagaimana qulub baina isbi'in min asabir rahman hati manusia ada di antara dua jari jemari Allah Allah bolak-balikan sekehendaknya tajam kadang puncak permusuhan sangat musuh sangat benci pada dakwah nggak ada sulitnya bagi Allah di balik sebentar jadi min afdol aulia illah ada orang yang sangat soleh jadi wali Allah membela dakwah membela agama ini mati-matian bahkan dengan dia dulu mati-matian membenci memerangi nggak ada sulitnya dia berubah dengan izin Allah menjadi orang yang mati-matian membela nyawanya dia jadikan taruhan demi dakwah demi Islam demi sunnah selain nama-nama yang disebut tadi begitu pula dalam sirah kita tahu Usairim Ibn Abdul Ashhal Al-Ansari top sudah permusuhannya benci sekali dengan Rasulullah SAW Usairim ini masih muda anak muda dan tentunya dicekoki macam-macam oleh pembesar-pembesar Quraisy, Muhammad itu gini, Muhammad itu begitu. Bencinya minta ampun sama Rasul. Luar biasa sudah permusuhannya. Walhasil Allah SWT kehendaki perang Uhud tanpa dia ngasih tahu Rasulullah. Tanpa dia ngasih tahu satu pun dari para sahabat. Ikut di softnya sahabat. Memerangi musyrikin, kaumnya perang dia oh, dia juga kena tentunya sampai dia akhirnya setelah perang ini jasad-jasad korban diambil termasuk orang ini sahabat tahu loh ini Usairim ada apa kamu di sini ini diketahui selama ini ya musyrik tentunya apa kamu ini kata dia sampaikan ke Rasulullah kalau aku telah Islam aku bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nggak lama dia meninggal karena luka-luka parah ini. Pasti dikabarkan oleh para sahabat kepada Rasulullah. Rasulullah katakan, huwa min ahlil jannah. Aflaha. Telah bahagia dia, telah jaya. Walam yasjud lillahi qab. Dan dia belum sujud sekalipun kepada Allah. Oh, di hari itu dia muslim. Kulu. Hati siapa yang tahu? Ini Usair Bola pernah sujud. Subhanallah Allah balik hatinya di hari itu. Entah bagaimana yang jelas berubah dia cinta, dia tahu kebenaran. Dia tahu kaumnya di atas kesesatan, salah ini. Mereka ini hasad, mereka ini musyrik, sesat, nggak benar memerangi Muhammad SAW Berubah dia masuk sop sahabat, perang, mati-matian, nyawanya dia jadi kentaruan dan terbunuh radhiyallahu taala anhu arba. Bal hidayah di lain jelas ini bantahan tegas bagi kuburin dan yang semisalnya bahwa orang soleh para wali itu punya kekuasaan, punya kehendak bisa memanfaat kepada yang doa padanya, bisa memadorotkan kalau dia nggak gini gitu, nggak memuliakan, nggak memberi sajen, nggak beri ini akan celaka akan gini. La kami kaminal amr syai. Rasul jadi dinafikan.